Makanya dongane sing ditulis dan beriki Allahumma barik lana fi rojaba. Ya Allah, mugi-mugi kula sedaya niki kula kula kulo kulo kulo lan sedaya jamaah sing rawuh ten mriki jenengan paringi barokah. Tambahi kesaenan ing dalam bulan Rejab. <coughs> Wa Sya'ban lan ing dalam bulan Sya'ban mugi nyuwun tambahi kesaenan, nyuwun barokah. Wa balighna Ramadhana lan ugi mugi panjenengan dumugi agen kula kula sedaya kita sedaya sing rawuhan mriki saged manggi wulan Ramadan niku berarti rak nggih donga nyuwun panjang yuswa njaluk panjang umur Allahumma sholli ala terutama sing sepuh-sepuh sing nandang gerah muka-muka nang cepet-cepet saras sehat melih mati niku dalane lak macem-macem nggih nggih mati niku buatan kedah sakit soalnya umume tiang pagoten niki lek wonten tanggine sing mati pertanyaane meh padha lara apa memang sakit itu bisa menjadi wasilah dan penyebab kematian tapi orang mati kan nggak harus sakit terus loh tuh Iki iki saya seger-seger sehat-sehat iki ireng-ireng. Enggak boleh kok kene mati limo yuk karo. Kalau sering matur kematian itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Mulane ora usah wedi, tiwas wedi lek wis wayahe ya tetep mati berani tidak mempercepat takut juga tidak memperlambat apakah yang berani mesti mati duluan yang takut matinya belakangan ndak kadang sing wendel maju perang orang mati malah iso mateni wong pirang-pirang sing wedi ndelik ngungsi kebom mati dhisik orang mesti kematian seperti perjalanan buah kelapa Kelapa niku wonten tesih rupa kembang, tesih rupa manggar pun sami rontok. Hmm, Mbah Sri Wahat Sri Weto. Tesih kembang, tesih manggar pun sami rontok. Wonten dadi bluluk ceblok, gede sitik dadi cengkir gogrok. Ana sing gede sitik meneh dadi tegan, diogrok-ogrok. Tapi ono to yo nganti tuwa, bunting, bungke, wawet, ora ogrok-ogrok, ora ceblok-ceblok mergo kecepet bongkok. Bajing wis ora tedas arep dipenek yo ya wegah, yo ya ogrok-ogrok yo ya ora ceblok-ceblok. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan nggak jarang akhir-akhir ini digugurkan. Biasanya hasil hubungan gelap, ya berhubungan di tempat yang gelap-gelap. ana sing nembe lahir mati nggih mboten ana sing tesih usia TK mati SMP SMA mati tapi nggih wonten kadang-kadang niku wis tuwa sapantarane wis entek kanca-kancane wis resik yang baik tasih sakit keluyar keluyur sehat awet biasanya sing kunting-kunting kecepet blokan malaikat Israel kelalen oh. rame donga memasuki bulan Ramadan benjang kudu sehat dohir batine yang buatan sehat ibadah yang buatan sakit maksimal muka-muka sing sakit nopo mawon penyakitnya rampung ngaji niki sehat sedayanya sing tasik jomblo menengo sik to ya durung rampung dongane kok sing tasik jomblo Joko Prawan Dudo Rondo muga-muga karo Gusti Allah disediani judo sing solih solihah sing alim alimah sing sugih warisane kata uripe karek sedelo wonten Bapak Ibu lek enten penyakit e ngeten niki ya rondo ruwet. Wes kula tak ngaji poso sik. Mlebet ulan Ramadan wonten kewajiban poso. Muga-muga digampangno kabeh karo Gusti Allah. Nah, supaya gampang nih kudu ketoto. Kula kelingan ngendikane sahabat yang paling alim masuk orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak dan saudara sepupunya Rasulullah yang juga diambil menantu oleh Rasulullah Sinten yang kalau maksud Koran orang jawab kok iso amin iki sing salah ini burung waras wis diculno. Aku ki nyeritake sahabat sing paling alim termasuk orang-orang kelompok pertama yang masuk Islam dari golongan anak-anak juga saudara sepupu Rasulullah sendiri yang juga diambil menantu oleh Rasulullah. Sopo? Amin. Poton, poton. Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Faman arada al-Madinah falyatiha min babiha. Gue ora hafal. Hafalanmu sambaladul tok. aku Ku tanya ilmu dan alilah pintunya Wes rasa tak terus ke aku tutup penyanyi yang dimaksud Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah menyatakan ada tiga hal yang istimewa yang harus betul-betul kita perhatikan ada berapa hal? sebelah sini kok nggak nyawa gue mangan yang manggun mending sebelah kiri karung ngelirik iki to ojo ngereken begecil begecil iki ndo nyawa no aku wae ndo lo ngene puncak ngene iki yo rama marah doyan lo model ngene ngene iki dipakai wedus yang mendem wedus bukan kesulitan yang membuat hati kita jadi takut akan tetapi ketakutanlah yang membuat segalanya jadi sulit nek sing teko cangkemku pak kata-kata bijak nek sing teko kene kata-kata bujat Lho ngapun tak baleni. Bukan kesulitan yang membuat hati kita jadi takut akan tetapi ketakutanlah yang membuat segalanya jadi sulit tulisan gawian status Facebookmu Oh, status Facebooknya sing ngapi-api ngono kuwi. Aja kok kangen iping ngono aja. I miss you, Pean sepuntennya pak nggak punten soalnya udah begecil begecil bukan kesulitan yang membuat hati kita jadi takut akan tetapi ketakutanlah yang membuat segalanya jadi sulit hidup ini nggak boleh takut la khawfun alaihim walahum yahzanun ruwana Orang itu kalau hatinya sudah dihantui ketakutan, maka semuanya akan menjadi sulit. Olar posoi e wis Maka pasti menjalani puasa akan serba sulit. Melaku kok wedi, kira-kira iso tekan gen apa mboten? Sing banter lek jawab. Gagamu ngono kok loyo. Jenenge nafsu besar. kurang yang ngono iku baleni baleni wong mlaku kok wedi kira-kira tekan gen napa mboten balik wong wedi harap ngadepi Ramadan ya ana kok sing wedi ya Allah ki wayah panas-panas kaya ngene nang poso